An-Nisa. Saya berharap saudara-saudara semua sudah memulai perjalanan menghatamkan Al-Quran dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله Wah ini ayat bagus pemirsa Ini ayat tentang Oh cakep nih ayat cakep banget nih Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah Allah Yastaghfuna minan nasi. Oh, cakep nih, cakep benernya ya. Sebentar ya, atamannya di break sebentar. Yastaghfuna minan nasi la yastaghfuna minallah. Kenapa? Karena wahuwa ma'ahum. Coba yang ini dihafalin dulu nih. Yastakhfuna, ayo pemirsa. Ya, minan nasi wala yastakhfuna minallahi Wahuwa ma'ahum. Kalian bisa bersembunyi dari manusia, tapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kenapa? Karena Allah selalu bersama mereka. Ini ayat kalau jadi asas dunia politik, eh, dunia dagang, dunia persahabatan, ya <clears throat> dosa dan maksiat, dunia bisnis, ya perkawanan, pertemanan, kayaknya selamat kali. Ya, Anissa berapa nih kita lihat? Anissa 108. Perhatikan pemirsa, perhatikan ini asik nih. Saat lihat nih. Tuh. Di ya nyala. Tadi saat lagi. Ini. Mana biasa aja kok. Wah gak ada nyala-nyala. <laughs> Emangnya Allah ya bisa menggelapkan yang terang, menerangkan yang gelap. Ayo sini lagi. <laughs> Subhanallah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ۖ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian memohon ampun pada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gembiralah saudara yang begitu banyak dosanya. Bergembiralah saudara yang begitu banyak maksiatnya. dan berka, berapa besar gembiranya saya juga ya. Lawajidullaha tawwaban rahima. Ya, di sini Allah mengatakan bahwa Thumma yastaghfirillah kemudian mereka itu mau memohon ampun pada Allah yajidillaha ghafurur rahima mereka akan mendapatkan Allah SWT dalam keadaan mengampuni dan menyayangi insyaallah Allah yang udah maha baik nih pemirsa. Jangan ditinggal. dengan kelakuan-kelakuan kita lagi nggak benar. Hidup nih susah. Kita lempeng aja banyak ujian. Bagaimana kita nggak lempeng? Kita ada di jalan ya halal aja Masya Allah ujiannya nggak kira-kira. Bagaimana kita jalan di atas baranya Allah SWT. Kita masih bicara tentang jaminan Allah. Seputar sholat. Tapi sholat ini juga harusnya berperan <clears throat> mencegah nafsu kita bebas berkeliaran, membatasi mata kita untuk melihat yang hanya diri dari Allah dan seterusnya. Insya Allah bisa yang kemana-mana setelah yang berikut ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semua kita perlu rizkinya Allah. Kita semua perlu jaminan Allah. keluarga kita, istrinya, para suami, anak-anak. Sebisa mungkin kita kemudian ajarkan mereka sholat. Perkara penting ini sholat. Dan sampai mereka nggak tahu artinya apa, maknanya apa. Ya saya bersyukurlah tidak semua orang dikasih karunia seperti saya gitu ya. Kelihatannya sombong sih kalimat ini, tapi benar-benar saya kenal Allah tuh karena pintu gerbang yang namanya kesusahan. Pintu saya mengenal Allah itu kesusahan. Bersyukurlah saudara. Bila mana saudara kenal Allah itu bukan lewat kesusahan, tapi lewat kesenangan. Saya itu lewat kesusahan itu. Tapi masya Allah ya kita baru baru baru dengar Bukan dengar azan kali, baru anginnya azan datang nih, anginnya azan datang. Karena orang tua orang, -orang tua saya punya investasi dalam diri saya ngajarin tentang sholat. Saya begitu baunya azan datang nih kan azan tuh ada baunya ya. Zaman waktu kecil tuh menjelang maghrib tuh muammar gitu loh. Nah sekarang sih emang udah jarang nih kedengeran. Yes, anunaka eh, anil أنفال كل أنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصنع kalau udah dengar Muammar itu Ustadz Muammar ngaji itu tanda 30 menit lagi ini menjelang azan maghrib berkumandang di kampung sawah jembatan 5 itu hati adem gitu. Apalagi pada saat susah ya. Ketemu nih kalimat pertama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Allah lebih besar dari segala masalah saya, itu yang saya rasakan. Jadi jalan ke masjid tuh udah air mata tuh udah bercucuran. itu. Ya. Kadang-kadang sekarang nih nggak dapat lagi gitu peristiwa itu. Saya berlindung pada Allah jangan sampai kemudian juga kesusahan Allah hadirkan lagi dalam kehidupan saya juga kehidupan anda semua. Tapi wallah ketika saudara susah itu ingat sama Allah tuh beda. Gitu. Nah ketika saya sholat itu ya kebayang gak sih bagaimana lagi kualitas sholatnya sahabat-sahabat ketika ada Nabi itu. Mereka itu sholat tuh bergizi. Kalau lagi lemes dia sholat. Kita kalau lagi lemes nggak sholat. Coba kelakuan ente pada kelakuan anak, kelakuan kita kita. Begitu sholat isya telat aja. Kita pulang malam banget, katakanlah jam dua 12, jam 12. Bohong tuh kita masih sanggup sholat qobliyah, dua rakaat isya. dia dua rakaat isya. Aduh, kadang-kadang kita sholat aja begini. Oh, iya, sorry, fadol isya. Iya. Hilang itu, hilang, hilang. Insya <laughs> Allah. Padahal begitu kita takbir pertama kali ngikutin imam, ya, imam takbir Allah Akbar. Kita Allah, ya Allah, maha besar engkau. enggak ada urusan saya yang lebih kecil daripada kebesaranmu. Daripada apa? enggak ada urusan kami yang lebih besar daripada kebesaranmu. enggak ada. Ya Allah, urusan kami semua lebih kecil daripada kebesaranmu. enggak ada yang nggak mungkin ya Allah. karena saya suka telat itu. Begininya itu telat karena mikirin Allah gitu. Ih, nggak bisa lah saya katakan lah dan sekarang saya nggak ketemu lagi peristiwa-peristiwa itu. Masya Allah, dan saya kalau anak-anak santri di Darul Quran ya, saya bilang sama teman-teman wali santri, kayak apapun anak saudara di pesantren, ya mereka sholatnya terjaga, sholat berjamaah tiap waktu, sholat malam biar kata ngantuk-ngantuk sholat malam. Ya. Saya pernah satu saat saya datang ke masjid pesantren ada tiang nih, tiang ini anak saya di sini anak santri nyender nih di tiang. Jamnya jam 3 30. Agi. di tangannya ada Quran itu. Tapi dia tidur gini. Gitu. Nyender, ya Allah saya bilang nikmat benar kamu nak. Saya dengan kasih sayang seorang ayah ya, saya datang. Saya bangunin. Shh, bangun, bangun. Ayo, bangun. Shh, barangkali belum witir, bangun. ini anak ngelihat saya tuh. Ah, oh, Ustaz, ya belum. <laughs> Tapi nikmat itu dibanding kita nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Gitu. Jangan ikhtiar, niatnya enggak gitu. Kita tuh sama waktu sholat nggak iyang. Tapi kalau mau appointment, bisnis appointment, bodoh. Tujuh alert kita pasang. Depan kulkas, cepret, jangan lupa janji sama Oh pasang di pintu, di apa, di ethernet dipasang, pembantu dipesan, sopir dipesan, tetangga dipesan. Kalau Allah mau bikin lupa, lupa. Allah nggak bikin lupa nih. Eh Allah bikin lupa kliennya. Kacau nggak tuh? Kita udah ingat mau udah setelan jas segala macam. Begitu keluar rumah, ha? tujuh alat nih bunyi, bunyi, semua perangkat. Eh ada alat yang ke-8 masuk. Dang SMS maaf Pak, hari ini saya kedatangan tamu dari luar negeri, saya nggak bisa hadir. Kita janjian lagi ya. Terima kasih. Was. Tapi sama Allah mak nggak ada iyengnya gitu loh. Ada apa sih jam 12, ada apa sih jam 3, ada apa sih jam 6. Kalau hidup kita mau dijamin sama Allah, cobalah benain kita punya sholat. Tadinya sendirian jadi berjamaah, tadinya di rumah jadi di masjid. Tadinya tidak ada qobliyah ba'diyah, ada qobliyah ba'diyah. Tadi tidak ada duha, duha. Tidak ada salat eh, malam, salat malam. Masya Allah. Ya, silakan. Bisa sebagai oleh-oleh dari apa namanya pelajaran kita pada hari ini, saudara perhatikan surah Toha ayat 132. wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas anu rizqa nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى Wa'mur ahlaka perintahkan, ajarkan keluargamu bis solati, solat. Wastabir alaiha dan bersabarlah dalam mengajarkannya itu, bersabar juga dalam kemudian mengerjakannya atau kemudian meneguhkanlah pendirian saudara, kuatin mental kira-kira begitu. lanas aluka rizkon. Kami tidak minta rizki dari engkau, tapi kamilah yang memberikan rizki. Nahnu narzukuk wal akibatul taqwa. Ketahuilah, kesudahan yang nanti itu yang baik adalah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Di sini saya menekankan penting sekali saudara mendekatkan anak-anak saudara dengan masjid. Saya kagum tuh kalau kemudian masuk ke masjid ya, ada seorang bapak dia nenteng anak. Kemudian masuk masjid, diajarin anaknya nyopot sendal yang kanan, nyopot sendal yang kiri. Diajarin tuh anak kemudian melangkah kaki kanan, baru kaki kiri. Di depan pintu masjid diajarkan tuh berdoa Allah maftah alaina, buah barizki dan seterusnya. Ya kemudian masuk masjid sebelum waktu azan masih pada sepi. Ya. Lalu si bapak ini megang Quran, si anaknya megang Quran Allah. Hadirkan nih anak masjid. Ajarin dia sholat sunnah gitu Nak ibarat kata makanan tuh ada menu tambahannya loh. Nah menu tambahan ini sholat sunnah. Ajarkan anak-anak kita ya. Ajarkan anak-anak juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah sholat. Anak pengen apa? Suruh dia sholat. Anak bilang, "Mbak, jadi nggak nih beli motor?" Jadi, lu mintain sama Allah. Mau sholat gih sana. Anak begitu. Anak saya itu sih beda, masya Allah. Saya <clears throat> ngirim menara Eiffel ya, menara Eiffel ke anak saya. Saya bilang, "Kak, suatu saat kita akan pergi nih ke Paris, insya Allah. Kakak hatamin dulu deh, sampai juz 20 gitu apa ya." <clears throat> Terus si kakak bilang sama saya, "Iya, Pak, kakak kalau lagi sholat duha, kadang-kadang suka ingat, suka doa sama Allah. Allah yang punya menara Eiffel, kakak pengen ke situ." walaupun kelihatannya dunia tapi anak saya berhasil membawa persoalan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita karena tidak terlatih dengan sholat, ya kita tidak terlatih juga membawa persoalan kita kepada Allah. Ketika saudara pengen rumah, motor, mobil, yang saudara cari siapa? Manusia. Padahal eksekusi akhir dan rizki Allah sabarin aja dulu wastabir alaiha. Pengen rumah, sholat duha, kenceng-kencengan. Besok nih ya saya mau cerita tentang orang yang kemudian ngegeber sholat malam 40 malam. Bagi sebagian orang mungkin ini bid'ah, tapi kita akan lihat besok ceritanya seperti apa. Ajarin anak-anak anda tuh sholat itu. Kalau perlu anak-anak anda suruh komat, ya. anak-anak kecil. Ini kadang-kadang di masjid suka berabe ya. Gara-gara orang tua pada pengen kemudian khusus, anak-anak dilarang. Akhirnya kemudian anak-anak nggak punya tempat lagi bermain di masjid. Saya nggak setuju loh. Saya termasuk produk masjid yang orang-orang tua membiarkan saya main sama anak-anak gitu. Udah biarin aja namanya gua anak-anak, kitanya aja orang tua kusuk gitu. Mau dia lompat sana, lompat sini, namanya gue bocah. Kalau dia kita larang main di masjid, entar dia malah nggak ke masjid sama sekali. Tapi kan ajarin penting ajarin nanti kita nak sholat di soft kedua ya gini gini nih tapi begitu ntar pas mau komat ayo nak komat Allah Akbar Allah Akbar saya waktu kecil tuh sampai ketawa ada Kiai Haji Ahmad Muhammad itu ini mantu apa eh, cucu ya dari guru Mansur ini Kiai Ahmad Muhammad waktu saya <laughs> anak-anak madrasah Al Mansur yaitu belajar tentang sholat belajar azan kan ada ada komat ya Komat kan? Qad qamatis sholat gitu kan ya? Qad qamatis sholatu. Eh, qad qamatis sholatu. Eh, qad qamatis sholat. Nah, ada teman saya yang qad qamatis sholatnya nggak jelas. Kayak Haji Ahmadi Muhammad bilang begini. Apaan? Kodok mati di sawah. kodok <laughs> mati di sawah yang jelas dong ininya komatnya kodok komatis sholat tuh yo akhirnya anak ini jadi ustadz. Oh Apalah jadi jadi punya punya anak laki-laki itu ya bisa azan, bisa komat, bisa bersihin apa namanya musola, masjid, bisa pakai sarung berangkat sendiri ke masjid ya Allah. Jangan sampai kemudian anak yang negor kita gitu Bapak nggak ke masjid. Waduh, malu banget tuh gitu. Amirza, besok saya mau cerita nih tentang seorang ya eh, sahabat eh, saya yang geber sholat 40 malam ya kemudian Allah berikan rezeki luar biasa buat dia mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sholat dan anak-anak kita pun sholat aminkan doa saya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi ja'alni as salah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab walhamdulillah rabbil alamin sampai ketemu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh